Mari kita lanjutkan pembahasan kita siang hari ini dari kitab Al-Qawaiid wal Qawaid Syar'iyyah di Mawqif Muslim min Al-Fitan. Dan tadi kita selesai di kaidah atau bobit yang keempat kita masuki kaidah atau topik yang kelima. Qala fadilah Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullah taala Al-Khamis min الخامس qawaid wal qawaid والقواعد dan qawaid yang kelima أن الرايات التي تقع في الفتنة سواء رايات الدول أو رايات الدعاء لا بد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح kata beliau panji-panji bendera-bendera yang diangkat ketika terjadi fitnah slogan yel-yel bendera-bendera baik itu royal dijual bendera-bendera negara-negara slogan-slogan suatu negara atau royal bendera-bendera para dai yayasannya kelompok kajiannya atau apapun dan dari muslim hendaklah seorang muslim itu an yazinaha bil mizan syar'i menimbangnya dengan timbangan syurga. As-sahih yang sahih. Mizan ahli sunnah wal jamaah yaitu timbangan ahli sunnah wal jamaah. الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قسطا غير محجب في ميزانه yang mana seseorang apabila menimbangnya dengan timbangan syar'i yang sahih tadi yang benar dari timbangan ahli sunnah wal jamaah maka sesuatu yang ditimbangnya akan adil Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nad'u al-mawazin al فَلَا li yawm al dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil di hari kiamat tidak ada seorang pun satu jiwa pun yang bisa diri. Nah, ahli sunnah wal jamaah memiliki timbangan-timbangan. Dengan timbangan-timbangan itu dia benarkan setiap permasalahan, setiap perkara, segala sesuatu. Dengan timbangan itu dia mengukur, menimbang pemikiran. Dengan timbangan tersebut dia menimbang yel-yel slogan-slogan seruan-seruan. Apapun bentuk, bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Nah, Timbangan-timbangan tersebut dijelaskan oleh para ulama ulama ahli sunnah wal jamaah. Secara garis besar, timbangan itu terbagi dua. Al-Qismul awal yang pertama, timbangan yang pertama. Mawazin yujzanu bil Islam min adamihi. Timbangan-timbangan yang mana dengan timbangan tersebut diukur benar atau tidaknya dakwah sesuatu kepada Islam. Yuzanu biha sihhatu dakwah Islam min adami sihhati dzalika da'wah. Ar-rawiyat allati turfa'u wa tunsabu ila Islam kathira. Perhatikan kata beliau bendera-bendera yang dikibarkan dinisbatkan kepada Islam itu banyak. Banyak kelompok golongan mengatasnamakan Islam. Falu falabuda an tazila tilkahol. Timbangan itu harus ada. Bendera-bendera tersebut, semua seruan yang mengaku atau mengatasnamakan Islam itu harus anda timbang. Fa'inkanat royatul muslimah Jika penilaiannya itu muslimah semua itu betul Tarakta Atau tuattabu ala dalika ahkam syariah Dan udara penuhi ayatnya Maka berdasarkan hasil timbangan tersebut setelah ada misalnya sebuah kelompok mengatasnamakan Islam dakwah mengatasnamakan Islam ada ukur benar atau tidak semuanya kalau ternyata benar itu adalah dakwah muslimah seruan Islam maka berdasarkan itu Anda bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i yang harus Anda Nah ini sesuai dengan arahan-arahan timbalan uh, eh, bimbingan-bimbingan para ulama dan sunnah wal jamaah. Ini ambil misal atau contoh. Ada satu kelompok seperti yang ada di pertanyaan dari zaman sekarang bagaimana kita menunjukkan kajian itu sesuai dengan Islam atau tidak, atau quran dan Sunnah atau tidak. Nah, harus kita timbang dengan timbangan yang benar, timbangan yang syukur. Timbangannya apa? Timbangan menimbang dakwah itu benar atau tidak ya. Ditimbang sumber dia menunjukkan dia apa. Kemudian setelah kita tahu rujukannya itu seperti tadi, bagaimana dia memahami rujukannya itu. Apakah betul berdasarkan pemahaman salafus soleh atau pemahaman kelompok dia yang sempit atau guru dia saja? Dan ini menjadi timbangan-timbangan ini yang pertama, yaitu timbangan untuk mengukur benar tidak isbat dia kepada Islam. Yang kedua, timbangan bahwa sih nabi biha karena dalam Islam min ini yang kedua tadi timbangan yang sangat biasa semua itu benar atau tidak disebabkan kepada Islam Yang kedua timbangan untuk mengukur kesempurnaannya Kesempurnaan Islam Apakah dia betul-betul istiqomah Atau yang diserukannya itu apa betul-betul keistiqomahan yang benar di Islam atau tidak nah, Semua kelompok-kelompok mengaku mengajak pada Al-Quran Sunnah Nah, nanti akan diukur ada yang paling dekat kelompok tersebut kepada teman ada yang nggak jauh dan ini timbangannya kata beliau yang pertama timbangan yang pertama ini benar tidaknya nisbah seseorang kepada Islam itu kelompok itu benar tidak bagian dari Islam nah timbangan yang pertama ini nanti bisa hasilnya menentukan kufur dan iman. Ya. Akibatnya, karena banget yang salah, seseorang bisa saja mengkafirkan orang lain. Mengeluarkannya dari dari Islam. Karena timbangannya tidak benar. lagi itu bukan bagian dari Islam. Nah, sebagaimana juga karena timbangan dia keliru bisa jadi akhirnya dia masukkan kelompok tersebut ke dalam Islam seperti Syiah misalnya. Ketika seseorang tidak punya timbangan yang benar, akhirnya kelompok Syiah itu ke dalam bagian Islam padahal tidak. Nah ini penting. Hadis ya muslimatul mukminah am ghairu dari Apakah bendera yang dikibarkan itu muslimah atau mukminah atau tidak? Ini timbangan yang menilai itu bagian dari Islam atau tidak. Timbangan yang kedua ينتج من ذلك أن تلك الراية هل هي مستقيمة على الهدى كما يحب الله ويرضى أم إنها نفس في ذلك sekarang kita sudah tahu dia termasuk bagian Islam. Karena di dalam Islam itu ada Rasulullah di dalam hadisnya menjelaskan umatnya terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti umatnya masih masuk bagian dalam dalam Islam. Kalau Syiah itu tidak masuk bagian dari situ, bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tahu kelompok itu masuk bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tiba yang kedua timbangan kesempurnaan. Hal apakah tilkar roya panji-panji yang mereka kibarkan ini mustaqimah, lurus benar-benar berada setuju sebagaimana dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau ada kekurangan-kekurangan ini. Nah ini ini sangat penting diketahui oleh seorang muslim. Jadi Timbangan ini gunanya Wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Dari timbangan inilah Anda bisa menentukan sikap Jalan mana seharusnya berpilih Sehingga tidak bingung lagi Kajian mana yang harus Anda ikuti Anda mencari kajian yang muslimah, mukminah, misal mustaqimah على الهدى على المنهج الصحيح على على المنهج الصحيح نعم أنا هذه جمع jelas karakteristiknya jelas. Pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kemudian kepada pemahaman soleh, kemudian dia tidak berjalan menunjukkan persatuan kesatuannya di atas itu. Ya, kemudian lebih mengedepankan, senantiasa mengedepankan berhak loyalitas itu kepada kebenaran, bukan ya bukan ya, Nah, jadi jelas anda bisa menilai, akhirnya Anda bisa menunjukkan ini harus Anda tinggalkan, ini harus Anda ikuti. Jadi di sini Syekh menjelaskan panjang lebar sampai akhirnya beliau juga menjelaskan di sini salah satu contoh seperti yang saya sebutkan tadi kesalahan dalam menyimpan itu sampai akhirnya mengakhirkan bisa yang menghukum bisa tinggi itu pemerintahan yang kafir atau tidak itu di Bali yang pertama tadi misalnya diambil ayat Al-Quran wa dia hukum di mana anzalallah kalau ulaika humul kafirun barang siapa yang tidak hukum dengan Allah kafir dan dengan timbangan apa dia menerapkan ayat tersebut kepada pemerintahan kaum muslimin? Ini harus jelas. Ketika dia salah menimbang itu, kalau dia timbang dengan akalnya, dengan logika dia, dengan hawa nafsu dan dengan ilmunya, maka itu akan membuat dia mengkafirkan, mengeluarkan umat dari Dan ini sangat sangat penting timbangan timbangan seperti itu tentu yang timbangan ini tidak akan bisa didapat atau dimiliki oleh seorang muslim jika mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu dan tidak belajar atau tidak hadir di majlis majlis ilmu. Baiklah, jadi di zaman fitnah, jadi kesimpulannya di kaidah yang kelima ini, di zaman penuh fitnah ini banyak seruan dan dakwah anda harus menimbang siapapun seruan patung, yel-yel, slogan dengan timbangan syariah. Di sana nanti akhirnya bisa dihasilkan apakah ini bagian dari iman, dari bumi dari Islam, kemudian apakah ini sudah betul-betul berjalan di atas jalan salafus soleh. Nah beliau di sini juga memberikan contoh-contoh tentang masalah fikih seperti itu tidak kita bahas panjang lebar ya kita langsung masuk saja ke kaidah yang sana Yang keenam, ada lil qawli wal amal fil fitani bawabi. Perhatikan. Bahwasanya setiap perkataan maupun perbuatan di masa-masa banyak fitnah itu memiliki bawabi aturan-aturan. Falaisa kullu maqalin yabdu laka hasanan tusbiru. Nah, ini penting. Bukanlah setiap perkataan yang kamu nilai baik harus kamu ambilkan. Walaysa kullu fi'lin yabdu laka hasanan Dan bukanlah setiap perbuatan yang anda nilai baik harus anda kerjakan. Jadi di zaman-zaman fitnah semuanya harus menuju sama batasan-batasan. Jangan asal anda bilang oh ini bagus karena Oh ini bagus karena tidak. Lianna fitnah kau Qauluka fiha lianna fitnah Karena di masa-masa fitnah Qauluka fiha yatarattabu alaihi asyya' Karena jika kau mengucapkan hal tersebut, melakukan perbuatan tersebut di masa-masa fitnah, akan menimbulkan efek-efek dampak-dampak. Walaupun fitnah amal kafiha yang terlalu alaihi syai' karena di zaman fitnah ya setiap perbuatan itu akan menimbulkan efek dan dampak. Oleh karena itu, jangan heran Beliau memberikan contoh. Sebagian sahabat di zaman fitnah peperangan antara sahabat itu menyembunyikan sebagian hadis. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini." Aku hafal dua riwayat dua hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ahaduhuma fawazzatu? Satu sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan. Ingat dia hafal sebuah ilmu dari Nabi. Ada dua ilmu yang hafal. Yang satu sudah saya sampaikan. Wa apa akhar ada pun yang kedua, walau batasmu la kutina hadzal hukum rawahu Bukhari. Yang satu lagi kalau saya sampaikan, leher saya ini akan terputus. Dia tahu kalau dia sampaikan kata-kata itu kebenaran itu, hadis itu akan menimbulkan fitnah bahkan membahayakan dia. Akhirnya dia tidak sampaikan وهو قال والأحاديث التي في بني أمية كان هذا ليس من بني أمية ونحو ذلك من الحديث الحديث ليس مسلم سلمة وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية dan وشكل في زمن معاويه di zaman Muawiyah karena Muawiyah waktu itu berada di posisi yang kuat Muawiyah Hanya diciptakan itu kewajiban setelah perselisihan perangan dan akhirnya khilafah kembali kepada Muawiyah di, di tahun persatuan ketika Al Hasan menyerahkan khilafah kepada kepada Muawiyah. Abu Hurairah tujuan dia menyembunyikan hadis itu agar tidak menimbulkan fitnah. Padahal itu kebenaran. Tapi dia melihat udor yang lebih besar, akhirnya dia dia simpan. Karena harus Ini menunjukkan hati-hati. Kalau seandainya di zaman fitnah, di zaman perselisihan di antara seperti ini, yang ada sampaikan itu malah seperti menyiram bara dan bahan bakar, yang sampai akhirnya fitnah bertambah bertambah besar. Mudaratnya semakin besar. tidak ada kaitannya Anda sampaikan misalnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa Abu Hurairah kata ma'al hadis, Abu Hurairah membunyikan sebagai hadis. Dimana kenapa ada kata Syekh? Padahal itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masalah hukum hukum syar'i, tapi itu masalah-masalah lain terkait fitnah. Li ajli an la yakuna hunaka fitnah fil agar tidak menjadi fitnah di tengah manusia. Jadi terkadang bahkan di dalam berdakwah di tengah manusia, terkadang kita terpaksa untuk menunda dahulu sebagian sunnah. Kalau ada pilihan, terkadang kita terpaksa menahan diri dahulu di tengah masyarakat awam agar tidak menimbulkan is the These are perkara yang adanya harus bagus harus harus sampaikan begitu juga dalam bentuk pertanyaan atau bukan setiap dalam masalah yang anda kira harus diingkari kamu pernah dari kira seketika anda tidak punya apa-apa di situ tidak punya wewenang tidak punya apa-apa segala macam wah oh, langsung ada berdebat ambil tulis musik itu debat di apa segala macam itu tidak nah ini terjadi. jadi menyampaikan satu perkataan atau pembicaraan pada satu kaum yang tidak sampai akalnya di situ. Pemahaman itu tingkat pemahamannya tidak sampai di situ. Lalu kita sampaikan, illa karena tidak mungkin melainkan itu menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Jadi tidak mungkin pembahasan di masyarakat apa yang contoh dilaksanakan sesuatu yang berat guna masyarakat itu misalnya masalah semalam sifat ada kalian kayak yang umum masalah takdir juga kalau dibahas secara detail tidak sampai akal mereka ada malah mereka fitnah jadi kuat umum bahwa kita wajib meyakini mengimani Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna nama-nama yang maha indah tanpa kita takwil kita selalu dengan makna yang tanpa kita olah, tanpa kita serupakan, tanpa kita bisa misalkan tanpa kita pertanyakan hakikat eh, iya, hakikatnya karena itu adalah dari hanya Allah ya yang tahu bahwa kita adalah dengan punya sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Itu yang kuat di ya, mungkin kita bingung. Termasuk orang takdir, bingung ya, makanya bisa-bisa aja dia nolak. Dan satu soleh selain sahabat tapi ini mereka juga menerapkan hal-hal yang seperti itu. Di sini Syekh memberikan contoh Al Hasan Al Basri. Undur ila Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala, حيث أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه حين حدث الحجاج بن يوسف بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. Perhatikan sikap Hasan al-Basri ketika dia mengingkari sahabat Anas bin Malik. Jadi Imam Hasan al-Basri mengingkari sahabat Anas bin Malik. Ada sahabat Hasan al-Basri tadi. Kok diingkarinya? Karena ketika itu Sahabat Anas menyampaikan kepada al hajjah al hajjah ini panglima yang banyak Panglima di zaman eh, Nabi Muhammad Yang banyak membunuh kaum kaum muslim Panglima yang zalim Enggak dia melupakan darah itu membunuh Nah Anas menyampaikan hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi suku Rodiin. Berkata Al Hasan Al Basri kepada sahabat Anas, لما تحدث لما تحدث الحجاج بهذا الحديث؟ Kenapa kau sampaikan hadis ini kepada Hajjaj? Kalau kau sampaikan hadis ini, nanti menjadi dalil bagi dia untuk memerangi memerangi kaum muslim, menghukum kaum muslimin. Jadi dia khawatir. Dia sampaikan itu karena Al-Hajjaj ini orangnya suka membunuh. Nanti bisa-bisa disalahpahami dan hadis tersebut digunakan sebagai dalil untuk memerangi kaum muslimin. Jadi hadis ini harus bisa terhadap sampai jam 4 terakhir agar tidak salah dalam pemahaman dan akan dia agar dia tidak menggunakan itu sebagai dalil. Nah, Al Hasan rahimahullah bukan sahabat Anas radhiyallahu anhu dan itu adalah sahabat dan Anas menyesalinya setelah itu. Anas menyesalinya karena dia juga menunjukkan hadis itu kepada hadis dan dijadikan sebagai alasan untuk untuk memerangi sebagai penguasa. Jadi hati-hati. Di zaman fitnah Anda harus menimbang setiap perkataan yang dikeluarkan. Kemudian contoh lain. Wal Imam Ahmad kali karamat كره أيضا التعجيب بالأحاديث التي فيها بنود السلطان Imam Ahmad juga tidak suka menyampaikan hadis-hadis yang di situ bisa nanti disalahpahami bagi orang-orang yang memberontak kepada pemimpin. Bahkan beliau perintahkan dihapus dari musnadnya wa amara an tushtar an Lalu beliau berkata, la khairu fi fitnah wa la khairu fi Tidak ada kebaikan dalam fitnah, tidak ada kebaikan dalam pemberontak. Jadi hanya saja dia ada kesan dan kesalahpahaman dari orang untuk melakukan perlawanan dia hapus dari dari Karena khawatir dia nanti disalahpahami orang dijadikan dalil untuk melawan kepada para pemimpin. Wa Abu Yusuf itu juga Abu Yusuf siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf ini murid Abu Hanifah. Abu Yusuf kan hadis ke hadis al-Ra'i. Abu Yusuf tidak suka menyampaikan hadis yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tidak terjadi fitnah di tengah manusia. Ada orang kan di majelis kajian itu dia belajar sukanya membahas masalah yang aneh-aneh saja. Yang aneh-aneh bisa bikin sensasi itu sampai Saya juga tidak benar. Wadari Rahimahullah Ta'ala kan dan hadis hadis fiha zikrun juga sifat. Nah, Imam Malik juga tidak suka menyampaikan sebagian hadis-hadis yang menemukan secara detail sifat-sifat khawatir nanti tidak sampai akal manusia untuk memahaminya maksudnya kesimpulannya anda fil kita nilai satu lumayan dan yuqal walaupun la kullu ma yuqal yuqatiful ahwal di zaman fitnah bukanlah setiap yang kita ketahui harus kita sampaikan dan bukanlah setiap yang harus sampaikan harus dikatakan dalam segala keadaan tidak harus dihitung ada tempatnya ada saatnya kita tidak menyampaikan atau ada saatnya kita diam dan harus kita jaga lisan kita. Dan kamu bisa soleh kamu ya, khawatir, takut kalau-kalau mereka nanti menjadi penyebab terjadinya. Lihatlah sahabat saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau menasihati putranya ketika putranya ini menyampaikan hadis atau berbicara tentang kewajiban amar ma'ruf dan munkar zaman fitnah, Maka saat kan termasuk sahabat yang menyendiri, menjauhi perselisihan di antara para sahabat. Dan dia berkata kepada putranya, Ya hada, wahai ananda, Aturidu an anakku ngerasa fitnah Apakah kamu ingin aku menjadi pemimpin dalam fitnah? sehingga kau untuk mengerjakan perkara-perkara yang kamu pandang ma'ruf itu. La, la, wallahi Tidak, tidak, dari ya Allah tidak Saat itu lepas Melarang putranya terlibat Dalam dalam fitnah tersebut Walau hanya dengan perkataan Walau hanya dengan perbuatan Walaupun tidak ada itu baik Kita bisa menimbulkan fitnah dan tidak tahu Dia akhirnya menjadi penyebab terjadinya fitnah جديد شيخ والناس لا بد ان يزنوا الامور بميزان الشرع الصحيح حتى يسلموا وحتى لا يقعوا في الخطا فنصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبال الشرعي ولا سيدنا سلامات كان لم يجاتوا dalam kesalahan kesalahan. Coba lihat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ketika beliau melakukan nikah beliau sangat ingin mengembalikan Ka'bah itu sesuai dengan kawaid atau fondasi Nabi Ibrahim. Karena yang ada itu yang dibangun oleh orang-orang Yahudi itu tidak sesuai dengan bangunan yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim itu sebenarnya sebagian dari hijir Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah dan beliau ingin tetapi beliau tidak bisa melakukannya alasannya apa perlu diumumkan baru masuk Islam baru meninggalkan hukum. dia khawatir nanti malam mereka berbalik menimbulkan fitnah dan ini beliau ungkapkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari laula Muhammad Walabanituha ala awal Ibrahim Walaja'al ilaha bahrain Kalau lakukan Karena kaum Muhammad Aisyah Baru saja meninggalkan kekufuran Kamu Islam Saya akan runtuhkan Ka'bah itu Lalu saya bangun Islam Sesuai dengan fondasi Ibrahim Dan saya jadikan Ka'bah itu memiliki dua Sekarang kan satu ya Seharusnya dua yang tinggi merubah itu Itu tidak mungkin Khawatir dia orang itu baru saja Mendengar dengan kekufuran dan masuk Sama Sampai dia wafat itu tidak pernah sempat Bisa untuk Menjalankan niat Berarti kesimpulan dan seperti yang dikatakan oleh Syekh Bukan setiap sesuatu kita pandang baik itu harus kita lakukan Harus timbang dulu Baik, buruknya Rasulullah menunda keinginannya untuk menggunakan Ka'bah itu sesuai dengan yang munafik. Apa yang sekarang itu sebenarnya bukan seperti itu, dia ada kemajuan yang utara. tetapi karena khawatir dan itu jadi fitnah, orang itu kembali lagi kufur, Rasulullah punya. Nah, Anda harus pikirkan itu di tengah masyarakat. Anda harus pikirkan perkataan dan perbuatan Anda ketika berdakwah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaumnya. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم كفار قريش الذين أسلموا حديثا نبي خواتر صلى الله عليه وسلم orang kufar قريش yang baru saja masuk Islam khawatir nanti salah paham. Ketika melihat perbuatan Rasulullah meruntuhkan Ka'bah lalu dibangun lagi sesuai dengan fondasi Ibrahim membuat dua pintu pintu masuk pintu keluar khusyia an sepanjang dua itu selain dua itu selain Nabi SAW khawatir ketika manusia memahaminya dulu. Maka kehadiran fitnah. Lalu beliau tinggalkan rencananya tersebut. Oleh karena itu di Bapak Bukhari membuat judul bab di situ bab man taraka بعد الاختيار وخاف أن يقصر الناس عن فهمه فيقع في أشد منه Bab tentang orang yang meninggalkan sebagian perbuatan-perbuatan baik karena khawatir manusia salah memahaminya lalu terjadi sesuatu yang besar daripada itu. Jadi Rasulullah punya pilihan di situ melakukan atau tidak. Kalau dilakukan ada dampaknya, kalau tidak lakukan tidak ada masalah. Akhirnya beliau pilih untuk tidak tidak melakukannya. Nah seperti yang saya contohkan tadi. لنا الكلام شيئا فعند ذلك نعلم انه لا بد من العقل ولا بد من الفهم maka ketika itu kita paham harus berpikir harus paham fasu'at wa ta'ajjul umur ghairu mahmuda tergesa-gesa terburu-buru cowok adalah perkara yang tidak terpenuhi faman tajazam kalimat al-kalam fi kulli majlis apa yang mengharuskan kalau bicara setiap majlis أو أن تتكلم في كل مجتمع بما تراه حقا في الفتنة في di setiap masyarakat Anda harus berbicara siapa yang merugikan Anda sehingga menimbulkan fitnah kan tidak harus pahami Fakku yang benar itu kebenaran itu dibagimu menggunakan sunnah wal jamaah telah dijelaskan oleh ulama ahli sunnah jamaah karena indah karayun atau fahmun fa'alaikum alaikum kalau engkau memiliki pemahaman pendapat timbang apa yang dijelaskan ulama sunnah wal jamaah. Kalau seandainya diterima oleh para ulama silakan. Kalau tidak, maka sudah selesai. Tidak perlu dipaksakan kepada masyarakat atau kaum muslim. Ini kaidah yang keenam yaitu tidak setiap perkataan yang kita pandang baik harus kita katakan. Tidak setiap perbuatan yang kita pandang baik harus dilakukan. Coba ditimbang masalah dan kesadaran khususnya di zaman banyak fitnah. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketujuh. Allah amara bi muminin wa khassatan al Kaidah yang ketujuh. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berwala loyal kepada orang-orang yang beriman khususnya para ulama. Di zaman penuh fitnah ini kita harus tahu loyalitas kita kepada siapa. Khususnya adalah ulama. Jadi panutan kita, rujukan kita, referensi kita yang kita ikuti adalah ulama. Faluminuna walumina Kama kala jalla wa ala Ba'du awliyan Orang mukmin, orang mukminah Wahai saudara, wahai saudariku Satu dengan yang lainnya adalah wali Saling mencintai, saling berwala Kullu لابد له وفرض عليه أن يحب المؤمنين setiap mukmin itu wajib atasnya mencintai orang-orang yang beriman. Wa an yansurahum wa an yajtanibu sukhriya bihim. Menolong orang-orang beriman dan menghindari perbuatan mengolok-olok kaum mukmin. فكيف إن كان أولئك المؤمنون هم أنصار الشرع الله شرع, شرع الله Kenapa demikian? Karena orang-orang mukmin adalah orang membela syariat Allah. Wahai ladina yubayyinuna lin-nasi al-halal wal haram. Khususnya para ulama mereka yang menjelaskan kepada manusia al-halal dan haram. Wahai ladina yubayyinuna lin-nasi al-haq batil. Mereka para ulama yang menjelaskan kepada manusia yang hak dan yang batil. Maka tidak boleh kita menyebut para ulama kita kecuali dengan baik. Misalnya, ulama berbeda pendapat Lalu ada mereka mendapat satu nama Tidak boleh Anda menyebut nama yang berbeda dengan pendapat yang Anda pegang itu. Ini sesuatu yang buruk. Anda harus tetap menghormati. Anda harus tetap memuliakannya, menyebutnya dengan baik. Tidak mencoba dan tidak allah oloknya Al-Majalis التي يذكر فيها العلماء itu khair. Majelis-majelis yang di situ dicela orang ulama. Ulama-ulama dicela disebut dengan tidak baik, maka itu adalah majlis su, majelis yang tidak baik. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para nabi mewariskan alaihi wasallam ilmu dan ilmu itu ada pada para ulama. Mencela waris para nabi berarti mencela warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan sendirinya sama artinya mencela, menyakiti para ulama, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghormati ulama, barang siapa yang memuliakan ulama, berarti dia memuliakan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama-ulama yang harus kita muliakan, kita hormati, kita bela, kita sebut dengan baik itu ada sifat-sifat ciri-ciri. Siapa saja mereka. Nah di sini Syekh menyebutkan karakteristik ulama-ulama yang mesti kita cintai. Kita berwala kepada kita bela. Yang pertama, mereka adalah a'immat ahli sunnah wal jamaah fi waqtihim wa a'immat tauhid والذين يرجعون يرجعون الى قولهم في التوحيد في وقتهم mereka itu pertama adalah imam-imam ahlu sunnah wal jamaah di masa mereka imam-imam tauhid di masa mereka kepada mereka lah kembali pembahasan tauhid di masa mereka. Jadi yang pertama ulama tersebut adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Wajib kita muliakan, wajib kita cintai, wajib kita hormati, wajib kita bela. Yang kedua, hukum ahli syumuliyah di ma'rifatil ahkam syariah. Mereka ini betul-betul orang yang menguasai ahkam syariah. Ini ulama. Pada yang ya Allah mereka محل فكر هنا ضبط يكسرون mereka yang lalu menolak Islam mereka ulama-ulama yang paham kaya kaya Islam mereka adalah ulama-ulama yang paham al-usul al-mar'iyah pokok-pokok yang harus dijaga jadi tidak ada keraguan pada mereka tidak ada perselisihan satu masalah dengan yang lainnya mereka orang-orang yang betul-betul menguasai ilmu ilmu syar'i negeri yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ini tidak perlu. Ya, saya tambahkan di sini mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, mengganggu ilmunya dan bisa menjadi contoh baik ilmu dan akhlak mereka. sebagian pemuda-pemuda tanpa mereka sadari mencela dan merendahkan ulama-ulama. Ada yang mereka mengatakan ulama-ulama itu pahamnya cuma ilmu-ilmu kitab saja. Tapi bagaimana kondisi manusia sekarang, bagaimana lapangan jihad di sana tidak paham. Tidak bisa mintakan fatwa tentang jihad kepada dia. Kalau bertanya tentang jihad, jangan kepada ulama-ulama fikih, ulama-ulama yang sembuh kita kitab-kitab itu tidak. Ini salah. Anda pernah mendengar perkataan seperti itu? Itu salah. Sebenarnya di Al-Quran, Al-Quran bahkan memerintahkan orang-orang yang berjihad itu harus menunjuk kepada ahli Jadi ini di surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau kana faru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u yang pergi untuk tafaku mempelajari agama. Di sini bagi dua kelompok, kelompok berpikir terlihat, kelompok berpikir berpikir. Kalau ada kalau itu itu kalau tidak berpikir, pada tafakuh itu itu apa mulai? Wahyu itu kalau kita rojau ini agar mereka bisa memberi peringatan kepada kaum yang pergi berpikir itu ketika mereka pulang. Nah, Allah yang sehingga mereka paham juga. jatuh itu kepada ahli jelas pemahaman-pemahaman yang seperti itu kata oh itu Syekh Bas, Mutai, Syobani mereka tidak paham jihad itu kalau lihat hanya terkait Usama bin Adin atau siapa eh, Iman Zawahi atau yang lain-lainnya atau yang didudukan kita tidak seperti Abu Muhammad Abu Muhammad Al-Mahdasi ya yang di buku yang dipegang dan diterjemahkan mungkin adalah Abdul Qadir siapa namanya itu yang bukunya diterjemahkan menjadi kafir tanpa sadar dunia. nah itu yang dianggap oleh sebagian pemuda-pemuda yang ulama yang bisa ditakdirkan fatwa kepada mereka dan ini adalah merendahkan melecehkan para ulama ketika mereka menuduh ulama ulama ahli sunnah tidak paham realita atau wafik kaum muslimin Karena fikhul waqi memahami wakil itu menurut ahli ilmi terbagi dua. Yang pertama memahami wakil realita kaum muslimin yang di atasnya dibangun hukum syafi'i, statement fatwa-fatwa syafi'iyah. Maka ini harus dipahami, harus dipelajari. Dan ini adalah ulama yang bisa menyimpulkan. Yang kedua, realita yang tidak ada dampak dan pengaruhnya pada urusan ini. Berita-berita, informasi-informasi dan lain segala macam tidak ada pengaruhnya. Nah, yang seperti itu ulama tidak membahasnya dan tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk itu. Tetapi kalau terkait urusan ini, tentu yang bisa berfatwa memutuskan itu adalah para ulama. Nah, ikhwan akhwat semuanya, jadi jelas di sini maksud kaidah yang ketujuh ini di zaman fitnah maka kita harus merujuk kepada ahli ilmu perkataan ulama, perkataan ahli ilmu yang dia dipakai. Kita wajib mencintai mereka, kita wajib membela mereka, dan tidak merendahkan serta melecehkan ulama sekalipun barangkali berbeda dengan pendapat yang ulama yang, yang kita pegang pendapat Baik, kaidah yang delapan. Syekh berkata, atau min tilka qawaid wa qawaid. Qawaid dan kaidah yang belakang. Wa itu qawlun dhabitun muhimun. Ini adalah dhabit yang sangat penting. Lakukan yang yakuna ala bal harus betul-betul diperhatikan. Wahyu dhabit itu kufar wahyu itu muwala lil kufar yaitu wala wal bara terhadap orang-orang kafir. Fahahuna indana fi syara' di dalam syariat dan menurut ulama-ulama ada dua lafaz lafzan lalu makna yang memiliki dua makna yang bisa saja orang salah paham karena mirip yang pertama at-tawali yang kedua al-muwalah at-tawali itu kafir Dan ini di zaman zaman kita harus kita hilangkan. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin berbeda hukumnya dengan berwala kepada orang kafir, berbeda pula tingkatannya dengan meminta bantuan, meminta tolong kepada orang kafir. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tawalli Nah, al menjadikan orang kafir sebagai pengikut. Itu tidak boleh. Allah berfirman, Ya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم إن la لا يهدي القوم الظالمين Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan sebagai pemimpin kalian. Mereka itu pemimpin satu dengan yang lainnya. Barang siapa di antara kalian yang Nasrani sebagai pemimpin maka dia termasuk golongan orang itu. Termasuk orang Yahudi atau Nasrani. Dan sesungguhnya Allah tidak memiliki orang-orang yang saleh. itu tidak boleh kemudian yang ketiga masalah meminta bantuan perlindungan kepada orang kafir nah ini sifatnya menurut para ulama kondisional ada kondisi-kondisi yang dibolehkan kaum muslimin untuk melakukan itu dan sebagian ulama ada juga yang membolehkan dalam segala kondisi dan keadaan minta tolong kepada orang-orang kafir. Rasulullah pernah dibantu oleh orang orang kafir. Contohnya ketika hijrah. menunjuk jalannya, gaibnya adalah orang orang kafir. Ketika orang kafir, Rasulullah juga banyak waktu itu dibantu peralatan-peralatan orang, oleh orang-orang musyrik bukan segala menentukan Mekah. Jadi terima Rasulullah. Tetapi ada juga kondisi Rasulullah menolak orang kafir dalam ibadah. Ada orang kafir yang bergabung, Rasulullah tidak terima. Artinya ini menunjukkan itu kondisional dilihat dari masalah dan masalah yang menimpa kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai kepada bobit dan kawaid yang terakhir. هي التحقيق كتب اليوم أن لا تطبق أيها المسلم أحاديث الكتاب على الواقع الذي تعيش فيه فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ويكتب في مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا وقتها هذه هي الفتنة ونحو ذلك apa katanya kata beliau wahai muslim wahai muslimah jangan kalian terapkan hadis-hadis fitnah itu kepada kondisi kehidupan engkau karena di masa-masa fitnah itu orang suka berbicara dengan hadis-hadis fitnah tapi jangan terapkan muntah-muntah. karena bisa berbeda kondisinya itu dengan yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asal soleh kata beliau mengajarkan kepada kita hadis-hadis tentang fitnah bukanlah tujuannya diterapkan mentah-mentah kepada realita zaman sekarang. Wa inna yudhiru sidqa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi itu menunjukkan benarnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbukti. Sambil mengingatkan kaum muslimin agar waspada pada fitnah-fitnah tersebut. Misal beliau berkecemburuan. Ada sebagian orang menafsirkan sabda Nabi innal fitnah di akhir zaman takunu min tahti rajulin min ahli baiti. Ada hadis yang berbunyi sesungguhnya fitnah di akhir zaman itu terjadi di bawah kaki salah seorang ahlul baitku. Ada yang menafsirkan maksud hadis ini adalah simpulan dan simpulan Langsung diterapkan hadis itu kepada orang maka itu tidak boleh. Karena belum tentu itu yang dimaksud oleh Nabi SAW bukan orang itu. Nah menerapkan hadis itu. Ketika kita belajar dan menyampaikan, kita hanya ingin menunjukkan hadis itu apa disampaikan oleh Nabi itu benar misalnya. Tapi tidak boleh langsung kita terapkan kepada person-person. Atau ada hadis Nabi SAW yang bersabda berbunyi, hatta yasal hadas ala rajulin mukmin kawakil ala Allah sehingga manusia setelah perang dari akhir zaman berdamai di atas seseorang ah, berdamai di atas seorang sepakat itu menulis seorang sebagai pemimpin lalu disebutkan yang dimaksud di situ adalah orangnya bulan di bulan nah, ini juga tidak menerapkan hadis hadis fitnah dan tidak ada penentuan dari Nabi dan menerapkan disebutkan ada dalam cerita di akhir zaman itu akan muncul pasukan-pasukan yang berbendera hitam. Berbendera, berbendera hitam dari timur. Lalu mereka pastikan itu adalah pasukan Taliban dan orang-orang yang Afghanistan. Jadi itu yang sama bin Laden. Orang berapa serta lupa, berbendera hitam dan segala macam. Jadi mereka pastikan itu pembela Imam Mahdi. Nah ini juga penafsiran atau menerapkan hadis tersebut dengan cara yang tidak yang tidak benar dan tidak itu terkadang ada membeli buku baca lalu disimpulkan di Arab itu terjadi begini-begini sekarang itu bukti-buktinya orang Irak, Iran, kemudian apa dan segala macam nah, siapa yang menjamin penafsiran itu penerapan itu benar karena nanti tidak menjelaskan tentang itu tapi hanya menjelaskan secara umum secara umum tidak ini. itu jadi ini perkara yang baik ada yang sebagian mengatakan bahwa yang di Syam sekarang itu pada awal-awal ukuran-ukuran akhir zaman. Nah, mana dulu? Memang ada hadis menyebutkan akan terjadi peperangan-peperangan di Zil Arab di Syam, tapi kan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa peperangan yang sekarang itu lagi. Hadis yang menjelaskan itu ada kata wakilnya itu kan juga tidak tidak ada. Nah, dari menerapkan hadis dari setelah fitnah itu pada realita kondisi kita di zaman sekarang karena itu adalah perkara yang cukup kita pahami yang ini pasti akan terjadi cuma kapan waktunya bagaimana terjadi kita tidak tidak tahu وهذا تدريب أحاديث الكتاب على الواقع وبث ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة والجماعة penerapan hadis seperti itu dan memperluaskan ketika kaum muslimin bukan permasalahan ahli sunnah wal jamaah. Wa inna ma ahli sunnah wal jamaah kita wa ahadith kita. Ahli sunnah wal kalau mereka ketika menyampaikan hadis-hadis fitnah tentang fitnah yang akhir itu adalah dalam rangka memberi peringatan, menjauhkan kaum muslimin dari fitnah-fitnah tersebut agar kaum muslimin tidak tertimpa fitnah tersebut dan agar mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia di dalam hadis itu benar. Tetapi masalah menerapkannya itu bukan tugas tugas kita. Nah dengan demikian itu dia kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Syekh Alhamdulillah selesai sehingga kita bisa puas bertanya jawab sampai asal silakan tulis pertanyaan dan lanjutkan ke depan. kita akan menjaga terus seumpamanya dari para sholat malam dia dan begitu seterusnya dia lari dari satu sunnah ke sunnah yang lainnya karena untuk kesempurnaan itu tidak ada yang sempurna tapi ketika dia malas untuk ilmu dia hanya haus itu saja ketika dia tinggalkan hadis dia tidak dapat kebaikan lagi jadi selain itu juga ketika seseorang itu jarang berkumpul dengan jamaahnya maka syaitan semakin untuk Lihatlah coba doa Ketika dia berkumpul seperti rapat, semakin banyak, semakin banyak. Zebra itu kalau dia berkumpul semakin banyak, semakin banyak atau yang lewat lain itu. Singa, serigala akan kebingungan bangsa sama yang akan dia pilih. Semakin banyak berkumpul dia, semakin bingung dia untuk memilih. Tapi kalau sedikit mudah dia, apalagi kalau sudah berpisah itu akan dicari. Nah, itu tidak syaitan Ketika seseorang jarang berkumpul dengan jamaahnya, maka kita bagi syaitan untuk mengulanginya dan menyeretnya kepada penyimpangan Dengan melihat realita yang fitnah dalam pemilu, bagaimana hukumnya ikut pemilu? Sedang Ustaz Salah pasal yang mewajibkan ada tidak isi awal di dikorbankan. Ulama sendiri memperkuatkannya saling berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau ada mau meyakini para ulama yang membolehkan, silakan. Dan jika anda meyakini para ulama yang tidak membolehkan secara mutlak, silakan tidak ada masalah. Yang penting jangan saling berpecah jangan saling berusukan karena karena masalah itu. Jika terjadi perpecahan, musuhan karena itu yang berhubung adalah orang-orang kafir dan musuh-musuh kaum muslimin. Apakah sunnah wal Jamaah tidak ditegakkan untuk menegakkan khilafah? Oh hanya fokus kajian ilmu tapi tidak ada gerakan untuk ke arah daulah Islamiyah seperti harokat-harokat lain. Nah ini dia tapi Anda harus paham sebenarnya tujuan Anda diciptakan untuk apa? Harus paham dulu itu. Kemudian tujuan Nabi itu diutus untuk apa? tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Jadi anda dari situ nanti paham apakah tujuannya itu turun dan khilafah atau apa. Ya tujuan kita diciptakan adalah untuk menambahkan diri beribadah kepada Allah Maha wa Tujuan mengaji itu ditulis adalah untuk mengajak manusia untuk mengetahui Allah beribadah kepada Allah itu tingginya. Tujuan Al-Quran itu intinya. Adapun yang lain-lainnya seperti hilaf itu adalah jembatan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ayunnya. Oleh karena itu tujuan dakwah Rasulullah ketika pertama dia berdakwah mana ada dia menyebutkan untuk menegakkan khilafah. Ada pernah dengar 12 tahun dia berdakwah di Mekah dia sibuk untuk menegakkan khilafah? Tidak ada. Nah, jadi khilafah itu sebenarnya anugerah dari Allah. Buah dari akidah, keistiqomahan, amal dan perjuangan. Makanya jangan katakan bahwa salah tidak punya keinginan untuk menegakkan khilafah. Salah sangat ini menegakkan syariat Islam. Karena itu adalah wajib. Menegakkan syariat Islam juga termasuk bagian dari ibadah. Ibadah pemahaman diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, salah, salah soleh, pengikut salah soleh, mereka menginginkan negara syariat khilafah tersebut sesuai dengan cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga Rasulullah juga akhirnya dan kaum muslim ketika itu diberikan kekuasaan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ikuti metode Rasulullah SAW. Apa metode Rasulullah ketika dibuka awalnya? Beliau bukan sibuk untuk menjadi khilafah melakukan aksi-aksi dan segala macam tidak terangkan terangkan. Beliau sibuk mengajarkan mengajarkan pemimpin Pemimpin itu pemerintahan itu sebenarnya adalah gambaran dari masyarakat. Sebagaimana bentuk masyarakat itu mereka akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kondisi mereka. Kalau kita ingin membagi pemimpin-pemimpin, itu masyarakat kita dengan apa? Dengan mengajarkan akidah yang benar, agama yang benar, mengajar oleh Allah mengamalkannya sehingga bisa surga nanti akhirat. Barangkali Anda harus mengingat seorang pemimpin bahkan pencetus pergerakan-pergerakan Islam di Mesir itu tidak perlu saya sebutkan namanya waktunya sudah meninggal pula dihukum gantung malah dia sendiri katanya berkata, jika anda ingin menegakkan khilafah, maka tegakkan khilafah itu dahulu pada diri anda. Jadi tidak mungkin anda menegakkan khilafah itu kalau khilafah Islam itu tidak tegak pada diri anda, keluarga anda, masyarakat anda. Itu dia sudah tahun-tahun nanti juga dari hal tersebut. Caranya itu tidak, tidak juga menghasilkan. Nah ini yang terus anda Jadi dakwah salaf kalau sunnah wal tidak melarang bersolawat bahkan memerintahkan kepada banyak menulis nama Nabi Muhammad tulis solawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW maka mendengarnya menyebutnya itu juga diiringi dengan solawat terbanyak solawat itu adalah Ustaz saya belum paham kaidah yang ke-8 mohon jelaskan lagi baik saat ini maksudnya memahami memahami tiga perkara. Karena Syekh ini menjelaskan karena di Arab itu kan ada tumbuhan tumbuhan Arab Saudi ini antara anti Amerika. Paham? Nah, karena karena Arab Saudi pemerintah Arab Saudi itu meminta bantuan kepada Amerika ketika terjadinya perang Irak ya Irak ketika Irak mengancam Saddam Hussein mengancam menyerang Arab. Nah, beliau ingin jelaskan ini supaya tidak menjadi fitnah. Ada tiga hal yang harus dijelaskan. Tawali, mualah, dan isti'anah atau istijah. Nah, jadi tawali ini membela orang kafir, menolong orang kafir yang memerangi orang Islam, atau mencintainya, mengedepankan orang kafir itu karena agama orang kafir, kita anggap bagus. Ini bisa jadikan kafir kepada orang kafir memerangi orang Islam tidak boleh kita membantu membantu orang kafir memerangi kaum kaum muslim. Ini kawan dan Arab Saudi apakah boleh di situ atau tidak? Karena waktu itu mereka bilang tidak ada dia kaum muslimin Sebenarnya kan yang berperang bukan kaum ini adalah Saddam Hussein Hussein itu membahayakan dan mengancam waktu itu Arab Saudi dan mereka tidak sanggup seperti tidak ada tetangga-tetangganya Negeri Islam lainnya harus bisa membantu Lalu mereka melakukan lobby-lobby politik Ketika itu yang saya ingat Mereka bayar Rusia, China Serbia, membela supaya gitu, itu campur dalam masalah itu. Kemudian akhirnya mereka uh, Rusia, China Serbia kemudian membantu secara Rusia menjelang Arab. Kemudian akhirnya mereka menjadi dan mereka turun di situ. Nah, akhirnya menjadikan hubungan-hubungan. Mualah, kalau mualah itu mengedepankan menganggap orang kafir lebih baik dan bukan karena agamanya, karena dirinya. Kemudian perkara ketiga tadi isti'anah meminta bantuan orang kafir atau istighfar menyewa orang orang kafir itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masalah itu sudah jelaskan tadi kondisional tidak dalam segala keadaan. Ya, ada sesuatu ulama maka membolehkan dalam segala kondisi dan keadaan selama tidak membahayakan agama kita. Bagaimana sikap terhadap bagaimana sikap kita terhadap ulama yang jatuh pada kesalahan dalam masalah akidah? Apakah boleh meninggalkan semua perkataannya dalam kitab-kitabnya? Contohnya tidak disebutkan di sini, saya beri contoh Ibnu Hajar dan Imam nawawi Ibnu Hajar bukan ahli hadis, tetapi dia dalam masalah sifat tergelincir. Imam Nawawi itu juga. Nah bagaimana? Maka di sini kita meyakini mereka ini para ulama ini bukan dengan sengaja melakukan kesalahan. Mereka sudah berusaha mengkaji mereka ada beberapa ulama yang berilmu mustahil mengkaji tetapi tergelincir dan di situ mereka hasil istihaqnya sampai di situ maka kita doakan semoga Allah mengampuninya dan tetap ilmunya kita ambil dalam mereka termasuk ulama-ulama ahli sunnah wal ayat yang di kedua dalam kedua dalam masalah itu apalagi di masalah Imam Nawawi misalnya pemahaman yang sah yang tersebar ketika itu adalah pemahaman Asyairah Sehingga dia dapat guru-guru seperti itu juga Dan itu kan sama kan Dia mengkaji, mempelajari, segala macam Tapi dia tergelincir dalam masalah Maka kita doakan semoga Allah Mengampuninya Dan para ulama menjelaskan mereka tetap para ulama kita dan kita ambil ilmu mereka karena biasa biasa mereka yang begitu besar terhadap terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun kesalahan itu harus kita ingatkan dan kita jelaskan. Siapa yang berhak mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah wal jamaah? Tentu ada dari Allah dan Rasul. Lalu siapa yang memfatwakan ulama? Orang-orang bagaimana dia akan menyimpulkan, memutuskan ini adalah ulama ya yang benar dalam masalah ini. Ada terjadi suatu yayasan Islam, yayasan mengatakan agar semua guru dan karyawan bagi kepada mereka dan sepaham dengan mereka. Bagaimana sikap kita sebagai karyawan? Kalau kajian yang diajarkan di situ, kalau itu diajarkan di situ benar, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman soal soal itu adalah masalah silakan. Ya. Eh, apalagi dia ingin guru-guru itu agar bisa memahami visi sekolah itu maka dilarang untuk mengaji kajian yang khawatirkan bisa menyimpangkan dari akidah atau pemahaman yang silakan. Bagus, tapi kalau yang maksud tidak boleh mengaji kepada siapapun harus di situ saja dan berbalak kepada hubungan di situ saja. Kalau mengaji di guru-guru lain walaupun ada sunnah berjamaah jadi dikeluarkan dari situ nah ini yang tidak boleh ini mengirim kaum muslim untuk berkelompok eh, berfirqah dan berkatalah kaum muslim Di tengah kan zaman serba fitnah dan kepentingan di tengah masyarakat, bagaimana kira kiat ada senantiasa istiqomah di atas dari Muhammad SAW? Yang pertama, wahai saudaraku, agar tetap istiqomah dalam kolom fitnah ini, tetaplah menuntut ilmu, selalu menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga persatuan. Kemudian yang ketiga, senantiasa dekat dengan para ulama, ilmu yang para ulama, buku-buku mereka, menuntut fatwa-fatwa mereka. Kemudian yang berikutnya jangan jatuhkan jangan biarkan diri hadir mengikuti kilawakon. Informasi perkataan sesuatu yang tidak jelas. Fokus saja untuk itu memperbaiki diri kita. Masih banyak untuk kita pada pada diri kita. Amalan kita harus banyak yang Dan jangan dicampur dalam urusan besar yang anda tidak mengetahui. Bagaimana kiat-kiat agar dalam pelan-pelan tidak terlalu besar dalam ibadah muamalah dan aktivitas yang lain? Caranya harus dibiasakan dan ingat bahwa terbesar besar berburu dampak yang sangat buruk. Ambil itu dari situ. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih petunjuk dan bimbingan. Sebelum berbuat pikirkan, sebelum berkata timbang dahulu. Sentiasa melihat jauh ke depan. Bukan berarti kita tahu perkara yang lain, tetapi kita menimbang masalah dan masalah ya. Sehingga kita lebih arif dan lebih bijaksana dalam dalam bersikap serta memutuskan. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Pertanyaan untuk kita jawab semua. Ini ada yang belum kita jawab ya. Kita jawab. Sebenarnya malas yang ini. Ada seorang ustaz yang mensifatkan diri sebagai seorang ustaz tapi beliau berorganisasi di salah satu radio dan dengan tema mengungkap kesesatan Syekh Ali Hasan dan halabi sampai obsesi. Bukankah Syekh Ali Hasan adalah ulama dan pernah mengisi dari Georgia juga? Iya. Barangkali ilmu orang yang anda maksud tadi bagi dengan Syekh Ali Hasan itu belum ada apa-apa. Ya, belum ada apa-apa. Dan ilmu bahasa saja belum ada apa-apa. Belum ada ilmu yang lain. Kemudian peran dalam dakwah harga terjadi dunia. disuruh kalau kita itu tidak sanggup satu kitab saja. suruh halaman yang orang tidak sanggup. Nah ini sama saja anak TK, ya. anak TK mengkritik guru perguruan tinggi harus ya harus adil. Dia TK, lupa apa apa, itu ada setahun dua tahun punya kita satu dua tiga kita berbuat dari satu dua orang kemudian menghabiskan organisasi kajian itu untuk membicarakan orang-orang yang barangkali jasa jasanya jauh lebih banyak daripada dia jadi dia harus tahu bahwa setiap apa yang dia katakan itu akan diminta jawaban kalau tidak Allah karena allah dan manusia akan diakhiri Sudah. Itu kemudian itu berarti ada dua yang pertama yang kedua Yang pertama ya? Pertama iya, itu yang kedua timbangan Islam. Itu sudah Yang pertama timbangan yang menentukan mungkin atau tidak ya, kafir atau tidak ya. kelompok atau dakwah ini atau betul bagian dari Islam atau tidak. Yang kedua, saya jelaskan tadi imbangan yang terjadi kita bisa menimbang kesempurnaan Islam. Maksudnya kesempurnaan di sini kita sudah tahu ternyata kelompok ini masuk dalam firqah kelompok umat dan Muhammad yang ketiga. Artinya bagian dari Islam. Lalu kita timbang lagi apa kita timbang? Kita timbang apakah dia ya, walaupun dia masuk sebagai umat Muhammad, tapi dia berada di jalan yang lurus atau tidak? Nah ini dia kan yang kedua timbangan di mana yang timbangan itu kita mengukur satu kelompok ini apakah berada di atas gula ya mana yang mus yang mustahil atau tidak ya itu tadi juga saya jelaskan mungkin ketinggalan dari itu ya silakan mungkin ada yang belum paham dari penjelasan penjelasan boleh bagus itu pertanyaannya ya Ya, sekarang ada yang bertanya? Satu. Jadi jemaahnya tidak ada